الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih di bulan Safar yang kita tahu maknanya adalah kosong Karenanya sudah semestinya di bulan Safar ini tidak kita lewatkan dengan kekosongan amal. Tapi sebaliknya, bulan Safar kita penuhi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan Safar ini? Tidak ada salahnya bila kita isi di bulan Safar ini dengan amal-amal yang berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Diriwayatkan dari Abu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari hadisnya dari Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah telah memastikan banyak kebaikan dan keburukan." Lalu beliau menjelaskannya, "Maka barang siapa yang bertekad melakukan satu kebaikan, Kerentak di dalam hati lalu ia tidak melakukannya, maka Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna baginya. Dan siapa saja yang bertekad melakukan satu kebaikan, lalu ia mengamalkannya, maka Allah pastikan lipat gandakan sepuluh kebaikan. Sampai tujuh ratus kali lipat kebaikan, sampai tak terhingga. Jika ia bertekad melakukan satu keburukan, lalu ia tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala catat satu kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika ia bertekad melakukan satu keburukan, lalu ia melakukannya, maka Allah catat satu keburukan untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga poin utama berkaitan dengan amal kebaikan yang pahalanya berlipat ganda. Yaitu amal kebaikan yang pahalanya 10 kali lipat. Yang kedua, amal kebaikan yang pahalanya 700 kali lipat. Dan yang ketiga, amal kebaikan yang pahalanya sangat banyak, lebih dari 700 kali lipat. Lalu apa saja amalan-amalan itu? Yang pertama, amalan kebaikan yang pahalanya 10 kali lipat menurut Al-Imam An-Nawawi atas dasar rahmat Allah setiap kebaikan itu pasti pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Maka amal kebaikan apapun pahalanya otomatis 10 kali lipatnya. Ini seiring dengan firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa saja yang datang dengan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Yang kedua, amal kebaikan yang pahalanya 700 kali lipat. Di antara amal kebaikan yang pahalanya 700 kali lipat adalah donasi untuk perjuangan fisabilillah. Dalam hal ini Nabi bersabda, "Man arsala nafaqatan fi sabilillah wa aqama fi baitihi, falahu kulli dirhamin sab'u mi'atin dirham." Siapa saja yang mengirim donasi atau infak untuk perjuangan jihad fisabilillah, Sementara ia sendiri hanya diam di rumah, tidak ikut berangkat, maka baginya setiap satu dirham mendapatkan pahala 700 dirham. Amal kebaikan yang pahalanya 700 kali lipat ini tidak hanya donasi untuk perjuangan fisabilillah, namun bersifat umum, apa saja sesuai dengan tingkatan keikhlasan, kekhusyuan, kemanfaatan bagi orang lain dan semisalnya. Yang ketiga, amalan kebaikan yang pahalanya sangat banyak, lebih 700 kali lipat sampai tak terhingga. Di antaranya adalah membaca zikir atau doa masuk pasar. Dalam konteks sekarang adalah masuk mall dan semisalnya. Bagi kita yang selalu melewati atau kerja di dalam pasar atau mall, maka ingatlah doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alf alf hasanah wa maha anhu alf alf sayyi'ah wa rafa'a lahu alf alf darajah. Rawahu Hakim. Siapa saja yang masuk ke pasar lalu membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir maka Allah pastikan bagi orang yang membacanya itu mendapatkan sejuta kebaikan dan Allah pastikan Allah lebur daripadanya sejuta keburukan dan Allah angkat baginya sejuta derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir mengenai Rebu Wakasan atau hari Rebu terakhir di bulan Sofar, yaitu bertepatan tanggal 13 September nanti. Sebagian masyarakat kita mengadakan tradisi doa guna memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam malapetaka yang akan terjadi pada hari tersebut. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Dalam kaidah disebutkan al-adah muhakkamah. Maksudnya suatu tradisi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini memang bukan bagian dari syariat Islam, akan tetapi merupakan tradisi yang positif karena menganjurkan kita untuk beribadah berdoa, bermunajat, serta memperbanyak sodakoh. Maka kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Yang diharamkan adalah tasya'um, artinya pesimis atau berpikiran negatif, negatif pada hari Rabu Wakasan tersebut. Oleh karena itu para ulama menyarankan untuk keluar rumah, rekreasi, refreshing yang dibolehkan dalam syariat untuk menghilangkan pikiran negatif itu. Walhasil, marilah sama-sama kita tingkatkan amal kebaikan. Seiring begitu besarnya rahmat Allah kepada kita. Amal kebaikan pasti Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat bahkan sampai tak terhingga. Semoga ini bermanfaat dan menjadi bekal peningkatan ketakwaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya serta mendapat riba daripada Allah Subhanahu wa taala. آمين يا رب العالمين إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذ ظالما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر